Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kita melanjutkan muqarrar fi tauhid faslun. Fasal. Fa idza qila laka bila dikatakan kepada engkau mar rabbuka siapa rabbmu faqul ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين bini'matihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Maka katakan, Robku adalah Allah yang telah mentarbiahku, yang telah mengurus diriku dan mengurus seluruh alam ini dengan nikmatnya. Dan dialah yang aku ibadati, tidak ada e, ma'bud yang aku ibadati selain dia. Ar-Rabbu yang dimaksud dengan Ar-Rabb itu tadi kan man rabbuka huwal khaliqul malikul mudabbir adalah al-khaliq sang pencipta al-malik yang memiliki al-mudabbir yang mengatur fahuwa khaliqu kulli syai'in wa malikuhu di mana dialah Allah pencipta segala sesuatu dan yang memilikinya. Wa mudabbirul umuri kulliha dan yang mengatur mengatur segala urusan. Fala takhruju zarratun fil kauni an khalqihi wa mulkihi wa tadbirihi di mana tidak ada e, sebesar zarrah pun di alam ini yang keluar dari penciptaannya, kepemilikannya dan pengaturannya. Kemudian wal itu lugatan ibadah itu secara bahasa adalah kamalul hubbi ma'a kamalil zulli walin qiyadi. Puncak kecintaan disertai puncak ketundukan dan inqiyad. Puncak eh, apa perendahan diri dan ketundukan. Itu secara bahasa. Wa aslu uh, amril ibadati dan uh, apa pondasi urusan ibadah itu mabniyun alal mahabbati wal khawfi war raja dibangun di atas kecintaan, rasa takut dan pengharapan. Maksudnya urusan ibadah ini harus dipondasi tiga hal ini. Mahabbah, hope, dan roja. Ibadah kepada Allah kalau tidak disertai tiga hal ini bukan ibadah kepada Allah. Makanya orang muwahid yang sunni itu orang yang ibadah kepada Allah dengan kecintaan, dengan hope dan roja. Kalau orang beribadah kepada Allah tapi dengan kecintaan saja, dia adalah zindik sindik seperti orang-orang uh, sufi gitu kan. Mereka yang penting segala sesuatu yang bisa mendatangkan kecintaan kepada Allah, akhirnya mereka mereka-reka hal apa ibadah saja, apa saja sarana yang menurut mereka mendatangkan apa cinta kepada Allah. Akhirnya mereka pakai musik gitu kan. Kan menurut mereka bahwa musik itu apa bisa me melembutkan hati, padahal mengeraskan hati. Orang dengan petikan apa eh, piano atau petikan gitar membuat apa hati ter apa ternyuh kadang meneteskan air mata itu sebenarnya mengeraskan hati tapi menurut mereka karena mengikuti jalan syaitan itu dianggap melembutkan hati akhirnya mereka ibadah kepada Allah dengan pakai alat musik secara sepintas kalau orang tidak mengenal hakikat dia oh iya juga dengan apa lantunan apa petikan gitar itu kan membuat apa apa ya apa kadang meneteskan air mata gitu kan ya itu pada membuat keras hati jadi zindik gitu kan makanya orang-orang sufi dengan tarian dengan apa saja itu kan segala yang menurut mereka mendatangkan rasa cinta kepada Allah kemudian orang yang ibadah kepada Allah dengan khauf saja itu haruri khawarij mereka mengandalkan rasa takut akhirnya mereka berlebihan berlebihan. Orang yang ibadah kepada Allah dengan rasa takut saja, dia adalah haruri, orang khawarij. Kemudian orang yang beribadah kepada Allah dengan rojak saja, dengan pengharapan, itu orang murji, orang murjiah. Orang murjiah, Allah kan maha pengampun. Ketika dia berbuat dosa, dinasihati, tinggalkan dosa. Allah kan maha pengampun. Tapi dosa tapi dilakukan. Jadi mengandalkan roja. Nah, sedangkan mus apa sunni yang muwahhid itu adalah ibadah kepada Allah dengan apa mahabbah, khauf dan raja. Yaqulu Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan i'lam anna muharrikatil qulubi ila Allah azza wa jalla salasatun. Ketahuilah bahwa hal-hal yang menggerakkan hati menuju Allah itu ada tiga yang menggerakkan hati seorang untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah, untuk tunduk kepada Allah. Ada tiga. Yang pertama, al-mahabbatu, kecintaan. Wal khawfu, dan rasa takut. Wal raja, dan pengharapan. Wa aqwaha, dan yang paling kuatnya, al-mahabbatu adalah ke kecintaan wahia maksudatun turadu lizatiha. Dan kecintaan ini yang dimaksud dengan zatnya itu kan. Ketika orang beribadah kepada Allah, disertai rasa cinta kepada Allah. Itu rasa cinta ini dimaksudkan karena zatnya. Maksudnya memang cinta kepada Allah. Li'annaha turadu fid dunya wal akhirah. Karena rasa cinta ini dimaksudkan di dunia dan di akhirat. Ketika orang cinta itu kan pasti melakukan hal-hal yang ketika orang cinta kepada Allah pasti melakukan hal-hal yang mendatangkan kecintaan kepada Allah. Dan orang yang cinta kepada Allah pasti mau berkorban di jalan Allah. Itu di dunia. Di akhirat pun dia menginginkan apa? Dicintai Allah. Jadi mahabbah ini di dunia dan di akhirat bikhilafi al-khawfi. Beda dengan khauf. Fa innahu yazulu fil akhirah. Khauf ini hilang di akhirat. Qala Allah Ta'ala Allah mengatakan ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah semuanya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak bersedih. Al maksud minhu, maksud dari khauf itu az wal man'u min al khuruji anit tariqi adalah penjeraan dan penghalang dari keluar dari jalan. Jadi ketika di dunia, kenapa harus ada rasa takut kepada Allah? Supaya orang tidak melanggar aturan Allah. Kan ketika takut sama Allah, takut sama azabnya. Akhirnya Pak menjauhi apa? Maksiat, larangan-larangannya itu kan tidak keluar dari jalan Allah. Itu maksudnya apa? Jadi maksudnya supaya menghindari apa hal-hal yang dilarang oleh Allah itu kan. Beda dengan mahabbah. Mahabbah memang dituju dengan sendirinya. Kalau rasa takut di akhirat kan sudah tidak rasa takut lagi. Fal mahabbatu talqal abda fis sayri ila mahbubihi wa ala qadri dha'fiha wa quwwatiha yakunu sayruhu ilaihi. Di mana rasa uh, cinta ini uh, apa hingga pada si hamba dalam perjalanannya menuju Allah yang dicintainya. Dan sesuai dengan kadar lemah dan kuatnya rasa cinta ini, maka sekedar itulah perjalanan seseorang kepada Allah. Jadi semakin e, semakin apa rasa kuat dan rasa apa e, lemah itu kan cintanya kepada Allah maka sesuai dengan itu juga apa rasa apa rasa e, apa perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang semakin makanya orang eh, semakin uh, cinta kepada Allah, dia semakin apa? rindu berjumpa dengan Allah. Makanya kan orang mujahid uh, amalnya istisyad itu karena rasa apa? kecintaan, kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin lemah rasa cinta ini, maka semakin apa? Semakin menjauh, terus lambat juga dan ya tidak ingin cepat ber, berjumpa seperti itu makanya kalau orang apa menghindari dari e, makanya orang ketika dia undur diri dari prinsip berarti apa rasa cinta ini apa kalau bahkan bisa hilang gitu kan walaupun dia mengklaim cinta kepada kepada Allah wal khawfu sedangkan rasa khauf ini yamna'uhu ay yakhruja an tariqil mahbub rasa takut ini menghalangi dia dari keluar dari jalan Allah yang dicintai. Jadi rasa takut ini menghalangi seseorang dari keluar dari jalur apa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau how apa e, mahabbah pendorong gitu kan. Pendorong orang untuk apa? Untuk apa? Untuk semakin nah, eh, eh, mahabbah semakin apa? Ingin berjumpa dengan mahbub. Nah, kalau khawb ini penghalang dari e, apa? keluar dari jalur e, zat yang dicintai. Warroja, sedangkan roja pengharapan yakuduhu menggiringnya. Orang berharap pada surga kan? Berharap kepada rahmatnya. Fahada aslun azimun yajibu ala kulli abdin ayyatanabbah lahu. Ini adalah hal apa pokok yang besar yang wajib atas setiap hamba untuk apa e, memperhatikannya. Fa innahu la tahsul lahul ubudiyatu bidunihi. Karena ubudiyah kepada Allah itu tidak mungkin teraih kecuali eh, tanpa hal tersebut. Wa kullu wa wa kullu ahadin yajibu an yakuna abdan lillahi la li ghairihi. Setiap orang itu wajib untuk menjadi hamba Allah bukan hamba yang lainnya. Makanya ketika orang uh, dia memposisikan diri sebagai hamba Allah, dia pasti apa? Ingin berjumpa dengan Allah, maulanya itu kan. Tapi ketika orang memposisikan dirinya sebagai hamba dirham, dinar, apa? Takut kehilangan apa? Dirham, dinar tersebut. Menjadikan diri sebagai hamba jabatan, takut kehilangan jabatan. Akhirnya dia mengorbankan segala sesuatu demi apa? Apa yang dicintainya. Jadi, kalau kita ingin tahu seorang apa yang dia cintai, kita lihat apa yang dia apa dia berkorban untuk untuk apa. Gitu. Ketika orang ambisi terhadap apa kekuasaan pasti dia apa? Menggunakan segala cara untuk mencapai kekuasaan tersebut. Sedangkan e, kita dituntut untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala sehingga e, apa keberadaan ini mendorong kita untuk apa berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi dalam Majmu' Al-Fatawa juz 1 halaman 93. Selanjutnya wal ibadatu syar'an, ibadah secara syariat, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali al zahirati wal batinah. Nama yang mencakup segala apa yang dicintai dan diridhoi Allah, baik itu berupa ucapan, perbuatan yang lahir maupun yang batin. Ini sebenarnya bukan definisi ibadah, tapi definisi ibadah kepada Allah definisi ibadah kepada kepada Allah. Karena Allah ibadah kepada yang lain kan bukan ini definisinya itu kan. Jadi eh, definisi ibadah kepada Allah itu adalah eh, ibadah kepada Allah itu nama yang mencakup segala hal yang dicintai dan diridhoi Allah baik ucapan, perbuatan yang lahir maupun yang yang batin. Itu adalah definisi ibadah kepada Allah. Kedua seperti doa wassalati dan salat wal khaufi dan khauf rasa takut war rajai dan raja wal mahabbati dan mahabbah kecintaan wa ghairi zalika minal ibadati dan ibadah-ibadah lainnya fayajibu ikhlasuha wa ifraduha lillahi wahdahu la syarikalah maka wajib memurnikannya dan apa eh, mengesakannya, mengifrodkannya hanya kepada Allah saja tidak ada sekutu baginya. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah barang siapa memalingkan sesuatu dari hal itu kepada selain Allah fahuwa musyrikun kafir maka dia musyrik kafir. Jadi segala bentuk macam ibadah apa saja baik tadi ibadah-ibadah yang disebutkan begitu juga ibadah kaitan dengan tasyri itu kan tasyrih hukum itu hanya apa? Disandarkan kepada Allah. Ketika orang menyandarkan satu macam ibadah itu kepada selain Allah, maka dia musyrik, kafir. Faman sarafa syai'an eh, faman eh, ajmal ulama ala anna man sarafa syai'an min naw'i ad-du'a li ghairillah faqad asyraka walau qala la ilaha illallah wa salla wa sama wa za'ama annahu muslim. Syekh Ahmad Ibn Atik dalam Ibtalu Tandi dalam 76 mengatakan ulama sepakat barang siapa memalingkan satu macam dari dua doa, doa itu ada dua. Doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah sujud sholat, zakat, saum, haji, jihad itu doa ibadah. Karena hakikatnya orang ketika sholat, zakat, saum, haji, jihad itu mengharapkan apa? ridho Allah, mengharapkan surga Allah. Minta dijauhkan dari api neraka. Itu hakikatnya. Ada doa masalah e, orang isti'anah, istighosa, isti'azah. E, itu adalah doa e, masalah. Nah, barang siapa memalingkan sesuatu darinya kepada selain Allah, maka dia apa? Musyrik. Berdasarkan ijma ulama, walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, dia salat, dia saum, dan dia mengaku muslim. Bahkan hatta walaupun tujuannya apa? Baik. Tujuannya baik. Orang-orang kafir Quraisy ketika mereka menjadikan perantara antara diri mereka dengan apa? Allah kan ada Lata dan Uzza dan yang lainnya. Itu tujuannya baik menurut mereka. Menurut mereka kami ini orang-orang kotor, Allah Maha Suci. Ini yang Lata Uzza Huban perantara yang dekat dengan Allah kami minta lewat perantara. Tidak layak minta langsung kepada zat yang maha suci. Itu niat mereka baik. Tapi Allah mengatakan apa? Mereka apa? Kazibun kafar. Dusta lagi sangat kafir. Seperti orang yang e, ingin menegakkan syariat. Masuk lewat jalur demokrasi klaim mereka ingin mengagungkan syariat supaya hukum Allah ditegakkan tapi pakai jalan syirik itu apa? Walaupun niatnya baik, syirik itu tak apa? Musyrik. Saud, Imam Saud, Ibn Abdul Aziz, Ibn Muhammad, Ibn Saud dalam Ad-Durar As-Saniyah 9 halaman 270 mengatakan eh, man sarafa syai'an minha min dzalika liqaurillah fahuwa musyrikun sawa'un kana 'abidan aw fasiqan wa sawa'un kana maksuduhu salihan aw fasida. Barang siapa memalingkan sesuatu dari ibadah itu kepada selain Allah, maka dia musyrik. Sama saja pelakunya itu ahli ibadah atau orang fasik. Sama saja niatnya baik maupun niatnya buruk. Jadi alap apapun alasannya niat yang baik, maslahat itu semua tidak diterima. Karena dalam syirik itu tidak ada maslahat sama sama sekali empat hal yang tidak ada masalah sama sekali. Pertama, dusta atas nama Allah. Kedua, syirik. Kedua, ketiga, e, perbuatan apa? E, kezaliman murni. Keempat adalah fawahish. Qul ma harrama rabbiyal fawahisha ma zahara min wa ma batan wal isma wal bagya bi gairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazil bihi sultana wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamun. Ini empat hal yang tidak pernah Allah bolehkan dalam syariat manapun. Tidak pernah dibolehkan baik dalam kondisi darurat maupun bukan darurat. Dan tidak ada maslahat sama sekali itu apa? Fawahish yang nampak maupun yang tersembunyi. Zina itu kan. Pernah Allah bolehkan dalam syariat terdahulu? Tidak. Itu kan. Kalau khamar apa? Pernah kan dibolehkan. E, apa? E, terus e, riba diharamkan dalam semua syariat apapun kan. E, itu fawahis itu kan. Terus e, kezaliman, membunuh dalam semua syariat diharamkan. Terus apa? Syirik, dusta atas nama Allah. Ini tidak pernah dibolehkan. Ibnu Taimiyah mengatakan innal muharramat qismani ahaduhuma ma yuqta'u bi anna syar'a lam yubih minhu syai'an la li daruratin wa la li ghairi daruratin kasyirki wal fawahishi wal qawli 'ala Allahi bi ghairi ilmin wa zulmi al mahad. Sebenarnya hal-hal yang diharamkan itu ada dua. Pertama, ada hal yang tidak yang dipastikan bahwa tidak pernah Allah membolehkannya sama sekali. Baik darurat maupun tidak. Seperti apa? syirik, fawahish, dusta atas nama Allah dan kezaliman murni. Juga beliau mengatakan eh, fa inna syirka wal qawla 'ala Allah bi ghairi ilmin wal fawahish eh, wal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal zulma la yakunu fiha syai'un minal maslahati. Sesungguhnya syirik dusta dusta atas nama Allah terus apa fawahish yang nampak maupun yang tersembunyi dan kezaliman itu di dalamnya sama sekali tidak ada maslahatnya sehingga tidak boleh orang mengklaim ini maslahat dakwah justru e, ketika dia mengatakan itu dia jatuh dalam apa pertama kalau itu syirik syiriknya dia musyrik terus membolehkannya membolehkan yang haram apa? Kafir kan? yang membolehkan apa? Syirik. Orang ketika membolehkan yang haram sebagai sarana dakwah, artinya apa? Menghalalkan ya bahkan menjadikan lebih dari sekedar hal apa Ibadah. Orang tahu itu haram, tapi dia beranggapan apa? Eh, ada maslahat dakwah. Itu menghalalkan apa? Yang haram. Ibnu Taimiyah mengatakan amal insan fi nafsihi fala yahillahu an yaf'ala alladhi ya'lamu annahu muharramun bi dhannihi annahu yu'inuhu ala taatillah. Adapun orang pada dirinya tidak halal dia melakukan sesuatu yang dia tahu itu haram dengan anggapan hal itu bisa membantu dia dalam ketaatan kepada kepada Allah. Seperti itu. Ya, kadang kan orang e, karena ketidaksabarannya terhadap uh, dakwah ya mencari cara-cara yang menurut dia apa baik atau maslahat. Kemudian selanjutnya wa idza qila laka ma dinuka bila dikatakan kepadamu apa din kamu fakul dini al-islam. Din aku itu adalah al-islam. Apa definisi Islam itu? Wahwa ini harus apa kalimatnya? Al istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ini definisi Islam. Ini mesti apa kalimat ini? Itu Islam itu al istislamu lillahi bitauhid. E, berserah diri kepada Allah dengan ketauhidan wal inqiyadu lahu bitta'ah dan tunduk kepadanya dengan ketaatan melaksanakan konsekuensinya wal bara'atu minasyirki wa ahli dan barok dari syirik dan para pelakunya. Orang tidak memenuhi tiga hal ini bukan muslim umpamanya. Orang bertauhid umpamanya tidak berbuat syirik, barok dari syirik, tapi tidak mau menjalankan apa? syariat. Umumnya dia meninggalkan apa? Meninggalkan syirik. Tidak tidak ibadah kepada selain Allah. Tapi ketika disuruh sholat, saya tidak akan sholat. Kamu zakat, saya tidak akan zakat. Itu tidak ada inkiat. Yang membuat iblis dikafirkan oleh Allah apa? Apa, apa iblis ibadah kepada selain Allah? Tidak. Nolak inkiat. Menolak inkiat aba wastakbara. Jadi menolak untuk tunduk. Makanya orang ketika e, kenapa orang yang e, beda antara orang yang dia umpamanya dia tidak tidak zakat umumnya diperselisihkan kan dengan orang yang saya tidak akan zakat itu namanya penolakan kepada ketundukan beda dengan orang yang malas atau pelit dia ngaku kewajiban ngaku dosa tapi orang yang tidak e, menolak seperti togut ini itu kan Allah ngasih hukum untuk menerapkan dia menolak untuk menerapkan itu tidak inqiyad itu kan Eh, Allah mengharamkan riba malah membuat undang-undang riba bank. Itu menolak inqiyad. Jadi tauhid al-islam eh, al-istisam lillahi bit tauhid wal inqiyad lahu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Jadi tiga hal. E, apa komitmen dengan tauhid meninggalkan e, dan pelakunya dan e, inqiyad dengan ketaatan. Makanya Eh, dalam manhaj sunnah wal jamaah, orang yang meninggalkan jenis amalan itu kafir. Orang hanya mencukupkan dengan keyakinan, ikrar dengan dua kalimat syahadat, tapi tidak mau melaksanakan syariat secara total. Itu orang kafir itu kan. Karena tidak ada inqiyad. Oh, gitu. ah, iblis padahal cuma menolak satu perintah kan. Ya. Ketika suruh sujud kepada Adam menolak perintah itu namanya menolak inqiyad, tidak ada inqiyad, kesombongan. Itu dikafirkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menolak bayar zakat itu karena tidak ada inqiyad, makanya dikafirkan oleh para sahabat. Orang yang menikah dengan ibu tiri itu menolak apa? Inqiyad kepada apa? Eh, tahrim menikah dengan eh, mahram. Al-istislam ay az-zullu wal khudu' lillahi ta'ala bitauhid allazi huwa ifradullahi bil ibadah. Istislam itu adalah uh, eh, az-zul ya, uh, uh, apa? penghinaan diri ya wal khudu' dan ketundukan lillahi kepada Allah taala bitauhid dengan tauhid yang mana ia adalah uh, pengesaan Allah dengan ibadah min qawlihim diambil dari ucapan mereka istaslama fulanun lil qatli istaslama fulanun lil qatli si fulan pasrah untuk dibunuh gitu kan Iza aslama nafsahu bila dia menyerahkan dirinya kan e, ketika uh, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kan diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail kan falamma aslama watallahu lil jabin tatkala keduanya sudah pasrah, Nabi Ibrahim pasrah kepada perintah Allah. Di sini aslama. E, di sini ida aslama nafsahu bila menyerahkan dirinya wazalla dan tunduk wan koda wa Apa? Merendahkan, tunduk. Fal muslim muslim itu zalilun apa? merasa hina khadi'un tunduk munqadun patuh lillahi wahdah kepada Allah saja. Mustaslimun pasrah tau'an secara sukarela li ibadatihi dunaman siwa. Pasrah secara sukarela untuk ibadah kepada Allah, tidak kepada yang yang lainnya. Jadi istislam pasrah itu kan. Wal inqiyad lahu sedangkan makna inqiyad lahu bitoah, Ay falayak fi mujaradul istislam wal khudu'i faqat tidak cukup sekedar istislam dan tunduk saja. Fala Buddha ma'azali kamil in minal inqiyadi li awamirillahi ta'ala wa, wa awamiri rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tapi harus apa disertai apa? Tunduk terhadap perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tarkil menhiat dan meninggalkan hal-hal yang di, dilarang. Ta'atan lillahi dalam rangka taat kepada Allah. Ibtigo awajhin uh, wa ibtigo awajhihi dan dalam rangka mengharapkan wajahnya. Warogbatan fima indahu dan karena kecintaan apa yang ada di sisinya. Wa khaufan min iqabihi dan karena takut dari siksanya. Jadi ada inqiyat hanya orang tadi orang yang e, tidak mau melaksanakan amal jenis amal tidak ada inqiyad. Kemudian wal baro atau minasyirki baro dari syirik wa ahlihi dan pelakunya wal baro atau yaitu keberlepasan diri watabari dan apa? E, tabarri cuci tangan minasyirki dari kemusyrikan kabirihi wa yang besar maupun yang kecil. Wa min ahli syirki dan dari ahli syirik pelakunya bi izhari adawatihim dengan menampakkan permusuhan kepada mereka wa bugdihim wa takfirihim dan membenci mereka dan mengkafirkan mereka. Wa adami musakanatihim wa muakalatihim dan tidak apa? Tinggal bersama mereka dan tidak makan bareng dengan mereka wa adamit tasyab eh, bihim fil aqwali wal a'mal dan tidak menyerupai mereka dalam ucapan dan perbuatan. Itu makna barok dari syirik dan pelakunya. Dan ini tidak bisa terrealisasi secara sempurna kecuali kita hidup di Darul Islam. Karena e, ketika hidup di Darul Kufri apa mungkin sering musakana dengan mereka gitu kan. terus e, kadang tidak bisa menjaharkan pengkafiran mereka membenci, memusuhi menampakkan permusuhan kepada mereka wa idza qila laka bila dikatakan kepadamu man nabiyyuka siapa nabimu faqul huwa Muhammad bin Abdullah ibnu Abdul Muthalib ibnu Hashim dia adalah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Ba'asahullahu lil alamin basyiran wa nadhiran wa da'iyan bi biiznihi wa sirajan munira. Di mana Allah mengutusnya kepada seluruh alam sebagai apa pemberi kabar gembira, pemberi peringatan dan mengajak kepada Allah dengan izinnya wasirajan munira dan lentera yang menerangi. Wahwa khatamul anbiya wal mursalin. Ia adalah penutup para nabi dan para rasul. Wa abdalul khalqi ajmain. Dan makhluk paling uh, utama. Wahwa abdun la yu'bad. Ia itu adalah hamba Allah yang tidak diibadati. Wa rasulun la yukazzab. Dan rasul yang tidak boleh didustakan. Bal yuta'u wa yuttaba'u. Akan tapi harus ditaati dan diikuti syarrafahullahu bil ubudiyati Allah telah memuliakannya dengan ubudiyah sebagai hamba Allah war risalati dan risalah sebagai rasul fayajibu alal mukallafi ma'rifatuhu sehingga wajib atas setiap orang yang mukallaf untuk mengenalnya wal imanu bihi mengimaninya wa mahabbatuhu mencintainya wa ta'atuhu mentaatinya wa tabjiluhu mengagungkannya wa tawqiruhu dan memuliakannya. Jadi seperti itu kaitan dengan uh, apa usul salasah secara singkatnya. Nanti insya Allah kita lanjutkan. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.